kemudian setelah kita memasuki apa yang telah diterangkan semacam itu itulah kita ingin mengetahui sedikit demi sedikit bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita dalam salat membaca Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah itu meningkat derajat kita ini. Karena kalau kita sudah masuk sudah menghadap pada Allah, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini jiwa kita naik. Kalau kita betul-betul sadar dengan khusyuk, dengan khudu, tafakur, tadabbur, dan mengerti ayatnya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, uji Allah. Itu suci Alhamdulillah. ar Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampai kita muji pada Allah. Dan jiwa kita ini naik. Terus kita nyatakan iya na'budu wa iya sain. Baru setelah pernyataan kita mohon pada Allah Subhanahu kita minta. Apa yang kita minta itu bukan apa-apa, hanya kita minta as-siratal mustaqim eh siratal mustaqim. Kita minta. Nah, setelah kita minta kita rukuk, sujud dan sebagainya. Jadi dalam kita sholat ini meningkat, dibawa oleh sholat Fatihah ini jiwa kita itu meningkat, naik, naik, maka tidak salah kalau dikatakan as-salatu itu mi'rajul mukmin. Jadi jiwa kita naik. Kalau sudah naik, kita sudah kembali beri salam jiwa kita sudah sepuh. Nah inilah maka perbuatan salat ini benar-benar nyepuh diri kita, nyepuh jiwa kita. Maka benar dengan salat inilah inna salatat tanha anil fahsya'i wal munkar. Anil fasya wal munkar. Inna salatat tanha anil fasya wal munkar mungkar. Sholat ini mencegah daripada perbuatan fahsyat dan mungkar. Mengapa? Karena kalau sudah masuk sholat, Allah Akbar baca Fatihah. Fatihah ini membawa. Jadi Fatihah ini membawa kita asal kita kita betul-betul khusyuk, pada tadabur, tafakur, bukan lengah, tapi kita paksakan diri kita bagaimana. Nah, maka saya katakan kalau kita berbicara dengan tahu artinya, Waktu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman Ini munggah naik. Malik Yawmiddin. Terus nyatakan iya karena butuh iya karena nasta'in. Menyatakan ini suatu pernyataan engkau sendiri ya Allah yang saya sembah dan engkau sendiri yang saya minta pertolongan. Terus minta mengajukan permohonan. Jadi terus tunduk khusyuk pada Allah. Sekian rakaat terus begitu. Jadi keluarnya itu adalah jiwa menjadi suci dan murni. Maka benar-benar kalau masing-masing muslim melakukan sholat semacam begitu, jiwanya akan disepuh, akan dibersihkan, tentu akan merupakan orang-orang yang bersih. Nah, kalau sudah begitu cukup untuk membina manusia, untuk menyucikan manusia alat Al-Quran alat amal-amal perbuatan daripada syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu saudara-saudara, kita sekarang ini umat Islam yang hidup dalam masa pembangunan. Ini harus kita menjadi pelopor pembinaan untuk ikut serta membangun dan membina jiwa-jiwa manusia. Apa yang kita terapkan ada Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dengan ini akan terbina manusia-manusia suci, manusia-manusia baik. Apa sebab? Allah toh sudah menyatakan. Kalau kita ambil satu ayat. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan. Pertama kali apa? Yatlu alaihim ayati. Ayat-ayat ini disampaikan. Jadi ayat-ayat ini disampaikan. Jadi ayat diterangkan, disampaikan, diterangkan, disampaikan. Dengan ayat-ayat ini wa yuzakkihim dan disucikan. Jadi kita memperbaiki masyarakat, membina umat, membina rakyat agar benar-benar menjadi orang yang takwa. Apa alatnya? Ya ini. Harus kita ikut jejak Nabi yatlu alaihim ayat di ini sampaikan. Ajarkan ini ayat-ayat Allah, sampaikan. Laki perempuan disampaikan. Dengan ayat ini inilah yuzakihim dibina, dia disucikan, diperbaiki dibersihkan, dibina, dibangun. Sudah baru nanti diupgrade, ditingkatkan ilmiahnya. Wa yu'allimuhumul kitab wal tanpa tiga ini kembali seperti dulunya. Sesungguhnya sebelumnya tidak tiga ini apa? Wa ingkanu min qablu lafi mubi Jadi sebelumnya ada peningkatan dengan tiga faktor adalah fi mubin. Begitu juga tanpa tiga ini tetap akan menjadi fi dolalin mubin. Jadi tanpa tiga ini tetap akan berada dalam dolalin mubin. Jadi kita sekarang ini umat Islam keseluruhannya nah, harus ikut serta menjadi proper pembinaan pembangunan terutama juga membangun jiwa, membangun rohani, membangun akidah, membangun amal perbuatan yaitu alatnya harus kita ikut Nabi Muhammad SAW yatlu alim ayati nah, maka itu kalau sudah kita melakukan salat mengikuti firman Allah menurut perintah Allah di dalam itu kita baca fatihah naik jiwa kita kalau sudah begitu terus tunduk, sujud, rokok, khusyuk dan macam-macam tiap hari sedikitnya lima kali itu sudah langsung akan menjadi orang yang baik karena sholat ini membagusi dan memperbaiki. Lain. Jadi mudah saja. Jadi kita ini harus membantu masyarakat, membantu umat, membantu pemerintah. Dengan apa? Ya, warisan Nabi Muhammad SAW kita sampaikan. Nah ini. Nah, jadi harus kita sampaikan. Maka dengan demikian ini barulah kita dapat. Nah, dengan pengertian, pengertian apa yang harus disampaikan. Nah, di sini persoalannya. Karena itu ayat-ayat ini kalau kita baca dengan pengertiannya kita akan naik. Jadi akan naik terus kita akan maju, akan naik, akan naik. Karena itulah saudara-saudara maka <clears throat> saya rasa sudah Jadi saudara-saudara dalam hal ini saya cukupkan sekian karena sudah sampai jamnya dan jam 10. Karena dan sekarang perlu sedikit saya tambah yaitu selain daripada apa yang saya terangkan, kita sekarang berada pada bulan Rajab. Nah, kita ini berada dalam bulan Rajab. Saudara-saudara, tadi ada usul supaya penjelasan saya ini dicampuri dengan bahasa daerah. <laughs> Jadi mungkin ada kaum muslimat itu nuntut supaya disertai bahasa daerah. Tapi kadang-kadang sudah tampilan jalan itu terus jalan. Ya Tapi tidak apa-apalah soalnya. Insya Allah sama mengerti. Jadi kita ini sekarang sudah berada di dalam bulan Rajab di dalam kita ini di dalam bulan Rajab, Rajab ini termasuk bulan yang terhormat inna عدة syuhuri عند Allah 12 عشر شهرا أربعة حرم أربعة ini adalah Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram dan Rajab. Bayangin, jadi Rajab. Jadi salah satu ini sardun, wahidun far, fardun ini Rajab. Rajab ini masuk bulan terhormat. Nah, karena ini masuk bulan terhormat, kita sudah berada di dalamnya, apa yang ada di dalam bulan Roma, bulan Rajab ini dalam bulan Rajab ini ada beberapa anjuran-anjuran amal-amal soleh yang perlu kita tambahkan yaitu diantaranya kita supaya mengisi dengan puasa Rajab lalu orang bertanya apakah ada itu puasa Rajab kalau kita kembali kepada hadis ada kalau puasa dalam bulan hurum gitu saja hadisnya itu cukup termasuk rejab. Nah, jadi apalagi nanti ada hadis yang lain, walaupun umpamanya ada hadisnya itu tingkatnya doif, menurut ahli hadis, kalau kita ketemu hadis doif, jalankan dalam fadhi amal walaupun satu kali. Jadi saudara-saudara, dalam hal ini sudah jelas dan nyata Dados para rawuh kita menikah sedaya sampun wonten ing dalam ulan Recep sasi Recep. Nalika kita sampun wonten ing dalam ulan Rejab, ulan Rejab menika ulan ingkang teristimewa, ulan ingkang terhormat, ulan ingkang penting, kedah kita isi tambahan-tambahan amal soleh. Ing antaranipun nggih menikah kita nglampahi siam Rejab. Lah, siam semakin menikah, enteng, gampang, boten berat, boten apa. Sebab napa dinane cepat Kapan esuk wis beduk, kapan beduk wis maghrib. Ya, niki cepat. dina dinane iki cepet, cepeting dina niki kesempatan kangge kita sedaya sakit ngisi amal-amal ingkang sae. Nah, napa malih ing dalam ular Rejab monggo dipun isi poso recep. Lah poso recep niki nggih wonten dalilipun. Senajan pun kita asorakan wonten hadis dhaif umpama. Nggih, wonten hadis has, sahih hasan dhaif dan sebagainya menika sedaya miturut ketentuan ulama-ulama hadis sanes saking Nabi, Nabi mboten ngeten. Nalika dawuh iki sahih, nalika dawuh iki hasan mboten sing ngarani sahih hasan dhaif niku para ahli-ahli hadis menurut penyidikan sanad dan riwayat. Nah, yang sampun tapi insya Allah mungkin ajaran hadis kalau terangkan luas niki mek kadang katut tok sian Tatas kita niki menengok hadis sahih hasan dhaif dan sebagainya niku ketentuan saking ulama-ulama ahli hadis. Lah semangkin no. Kita ni ketemu hadis doif. Dari ahli hadis ini doif. kula takon. Takon sinten gitu kan ulama ulama ahli hadis. Takon hufat, takon hujjah, muhadithin. Kados pundi yang kita menikah kepanggih manggi hadis doif. Kita jelas kita ahli ahli hadis. Jadi ahli hadis lain oleh hadis sahih ikung gun hukum. Hadith hasan nggun hukum. Hadith dhaif dudu hukum, tapi lek ana fadilah amal lakonono senajono sepi.